Fitnah yang muncul dari dalam tubuh kaum muslimin maupun fitnah yang muncul dari musuh-musuh Islam. Fitnah yang sedikit demi sedikit wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum membawa kepada kerusakan agama dan dunia kaum muslimin. Fitnah yang sedikit demi sedikit mengikis keimanan yang ada dalam hati kaum muslimin. Fitnah yang sedikit demi sedikit mengurangi rasa takut seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Fitnah yang sedikit demi sedikit wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum menyebabkan larangan-larangan Allah semakin mudah untuk dilanggar, menyebabkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semakin gampang untuk ditinggalkan. Fitnah tersebut wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum tentunya dimunculkan oleh musuh besar Bani Adam yang telah menyatakan sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak rela membiarkan Bani Adam berjalan di atas siratal mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak rela melihat Bani Adam menjadi hamba-hamba yang kokoh keimanannya. Tidak rela melihat Bani Adam menjadi hamba-hamba yang taat beribadah kepada Rabbul Alamin dan misi utama musuh besar kita wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum adalah menyeret kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni ashabul jahim menjadi calon-calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan siksaan yang pedih dan api yang menyala-nyala wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum dari sekian banyak fitnah yang bermunculan tadi, sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai detik ini dan akan terus bermunculan sampai nanti datangnya hari kiamat adalah sebuah fitnah yang sangat besar pengaruhnya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum yang sangat besar pengaruhnya terhadap keimanan seorang hamba yang sangat besar pengaruhnya dalam menjatuhkan seorang hamba dari jalan siratal mustaqim menuju jalan kesesatan, jalan kemaksiatan, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala menuju gelapnya kezaliman dan kemaksiatan. Ketahuilah wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, fitnah tersebut adalah fitnatun nisa, fitnah wanita yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran kata Allah Subhanahu wa taala zayyana lin-nasi hubbus syahawat umat manusia dihiasi kata Allah Subhanahu wa taala hubbus syahawat memiliki kecintaan kecondongan kepada syahwat hawa nafsu minan nisa'i wal banin berupa wanita dan anak-anak Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perkara yang menjadi kesukaan dan kecondongan Bani Adam. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut, "Bada'a bihinna likathrati tashawufin nufusi ilaihin." Allah Subhanahu wa taala memulai syahwat yang dihiasi umat manusia dengan kecondongan kepadanya dengan syahwat wanita tashawufin nufusi ilaihin dikarenakan besarnya kecondongan hawa nafsu seseorang kepada mereka wali annahunna habailu dan dikarenakan wanita adalah tali-tali yang digunakan oleh syaitan untuk menjerat Bani Adam wa dan dikarenakan mereka adalah sebesar-besar fitnah bagi kaum lelaki kata beliau rahimahullahu taala dan beliau mengatakan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah wa fitnatun nisa a'zamu min jami'il asya dan fitnah wanita adalah fitnah yang terbesar dari fitnah-fitnah dunia yang ada dan yang tersebut dalam ayat ini kata beliau rahimahullahu taala. Para ulama yang lain juga memberikan komentar yang sama wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum yang ditarik kesimpulan dari keterangan mereka aslu syahwat fitnatun nisa asal dari fitnah syahwat hawa nafsu yang dicondongi oleh setiap insan berada pada fitnah wanita wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum dan keterangan Al-Imamul Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat yang ada dalam surat Ali Imran di atas bukanlah keterangan yang tidak didasari dengan dalil. Bahkan keterangan beliau adalah keterangan yang benar yang dibangun di atas pondasi-pondasi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma raaitu ma raaitu min naqisati aqlin wa dinin adhabu li rajulil hazim min ihdakun tidaklah aku melihat tidaklah aku menjumpai kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada kalian umat wanita, kaum wanita yang memiliki kekurangan dalam akal dan agamanya lebih bisa menghilangkan kecerdasan seorang laki-laki yang kuat pendiriannya daripada fitnah kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nas yang tegas dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fitnah yang mampu menggoyahkan Kecerdasan dan keteguhan hati seorang mukmin adalah fitnah wanita wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Lebih dahsyat dari fitnah harta, lebih dahsyat dari fitnah kedudukan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum diperkuat lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innal mar'ata takbalu fi surati syaitan sesungguhnya wanita ketika dia keluar dihiasi dalam bentuk syaitan kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kejauhan akan nampak keindahan yang dihiasi, dipoles oleh syaitan untuk mengundang pandangan dari kaum lelaki. Wa biru fi surati syaitan dan wanita tadi ketika dia kembali juga sama dipoles oleh syaitan la'anahullah. Demikian nas dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan besarnya fitnah wanita bagi kaum lelaki wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum di dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan keterangan yang lebih gamblang Kata beliau alaihi salatu wassalam, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua kelompok dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Rijalun ma'ahum rijalun ma'ahum suyutun min adnabil baqar yadribuna bihan nas yang pertama adalah laki-laki yang membawa cambuk dari ekor-ekor sapi yang digunakan untuk mencambuk manusia. Kinayah bagi penguasa yang zalim wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. wanisaun nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asminatil bukhtil ma'ilah kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan golongan yang kedua adalah wanita yang berpakaian namun telanjang mumilatun ma'ilat kata Imam Nawawi kata mumilat maknanya adalah yu'allimna ghairahunna fi'lahunna al-mazmum Wanita-wanita yang tadi berpakaian namun telanjang mengajarkan kepada wanita yang lain untuk meniru perbuatan mereka yang tercela. Memberikan contoh yang tercela kepada wanita-wanita yang lainnya untuk meniru gaya pakaiannya, untuk meniru bagaimana dia berbusana. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Mailat dia berpaling dari ketaatan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Lam yadkhul lam yadkhulnal jannah." Wanita yang demikian tidak akan masuk surga. Walam yajidna rihaha dan tidak akan mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal bau surga, aroma surga sudah bisa dicium dari jarak sekian dan sekian kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum fitnah wanita ketika disibak oleh syaitan aurat wanita ditampakkan dengan berbagai macam tipu daya syaitan yang muncul adalah kebinasaan dan kehancuran wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum Tidakkah kita melihat Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi wa Wasallam mengancam wanita yang berpakaian namun telanjang, berbusana namun tidak menutup auratnya sebagai penghuni neraka, calon penghuni neraka wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum disebabkan ketika aurat wanita disingkap dengan sengaja bahkan dipamerkan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum maka yang muncul adalah kehancuran demi kehancuran maka yang muncul adalah berkurangnya agama para kaum lelaki wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum disebabkan mereka wanita-wanita yang tidak memiliki agama yang mengumbar auratnya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Dan ternyata fitnah yang satu ini wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum yang mampu menggoyahkan keteguhan hati dan keimanan yang kokoh yang ada pada diri seorang laki-laki mukmin dipahami dengan baik oleh orang-orang kafir mereka selaku adaul Islam, musuh-musuh Islam, kaki tangan iblis di muka bumi wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum berusaha meruntuhkan agama yang ada di kalangan kaum muslimin melalui fitnah wanita dengan berbagai macam cara-cara yang terselubung baik dalam dunia pendidikannya atau dalam dunia bisnisnya atau yang mereka istilahkan dengan kontes kecantikan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum yang di situ beradu berbagai macam negara-negara kafir yang mengundang perhatian seluruh penduduk dunia wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum mengusik ketenangan negara-negara muslim untuk ikut dalam kontes tersebut mengusik ketenangan wanita-wanita muslimah untuk menyikap aurat mereka membuka dan menanggalkan hijab mereka yang syar'i hanya semata-mata ingin mendapatkan pujian dan gelar hanya semata-mata ingin mendapatkan acungan jempol dari seluruh mata-mata dunia wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Hal yang demikian ketahuilah wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum adalah kerendahan yang dulu pernah dialami oleh ahlul kitab adalah kerendahan yang dulu pernah dirasakan oleh Bani Israel yang kemudian mereka berusaha memasukkan kerendahan tadi di tengah-tengah kaum muslimin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, "Wa fitnatu Bani Israel kanat fin nisa" dan fitnah yang dulu menghancurkan Bani Israel ada pada fitnah wanita kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bisa melihat bekas-bekas dari kehancuran Bani Israel yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita budaya yang ada di tengah-tengah orang kafir yang kalau kita cermati wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum kehidupan mereka taubahnya seperti hewan ternak kehidupan mereka taubahnya seperti hewan yang tidak memiliki akal Padahal mereka adalah orang-orang yang dikenal cerdas dalam urusan dunia, dikenal sebagai bangsa yang modern, dikenal sebagai bangsa yang maju. Tapi budaya mereka, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Perhatikanlah dengan mata hati kalian, perhatikanlah dengan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati-hati kalian Pasti kalian akan jumpai budaya orang kafir tak ubahnya seperti budaya binatang wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Itu merupakan sisa-sisa kehancuran yang dulu dialami oleh Bani Israel yang kemudian diwariskan oleh Ahlul Kitab, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani pada masa ini wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Akankah kita mengikuti kerendahan yang menyebabkan mereka hancur?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 Besarnya fitnah wanita yang mampu menggoyahkan keimanan dan keteguhan hati seorang laki-laki mukmin bukanlah perkara yang uh, bukanlah sesuatu yang semata-mata berita wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. namun berita dari Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam adalah berita yang benar, berita yang jujur, yang pasti dan bisa dipertanggungjawabkan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Banyak kita jumpai berbagai macam kerusakan-kerusakan baik di masa lalu maupun di masa sekarang muncul dengan sebab fitnah wanita Berapa banyak pertumpahan darah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin hanya karena urusan wanita wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Berapa banyak perang yang terjadi antar suku, perang yang terjadi antar kabilah hanya semata-mata urusan wanita wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Lebih daripada itu, Berapa banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang meninggalkan keimanannya, menanggalkan baju keimanan dan ketakwaannya hanya semata-mata mengejar wanita kafir yang berhasil memikat hatinya wahai kaum muslimin. Azani Allah wa iyyakum. Dan berapa banyak pula hamba-hamba yang dulunya berada dalam barisan ahlu sunnati wal jamaah berada dalam barisan ahlul hadis, memiliki ilmu, namun dia tanggalkan hal itu semua wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum hanya karena ingin meminang seorang wanita yang memikat hatinya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum sehingga dia akhirnya berubah menjadi seorang yang memiliki pemahaman bid'ah, pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat dari jalan siratal mustaqim Wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Sangat banyak contoh-contoh yang dibukukan oleh para ulama rahimahumullah taala dalam kitab-kitab sejarah mereka. Berapa banyak kita dengarkan di telinga-telinga kita kisah seorang prajurit muslim yang sedang mengepung benteng dari kalangan orang-orang kafir wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum seorang prajurit yang berangkat jihad pada masa itu wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum bukan orang sembarangan karena peperangan pada masa itu berhadapan langsung dengan pedang dan tombak serta panah wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum kalau bukan hamba yang memiliki ketegaran dalam hatinya tidak akan mampu melaksanakan ibadah jihad pada masa itu wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum ternyata benar kata rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salah seorang prajurit muslim yang tentunya dia sebagai orang pilihan dari kalangan kaumnya yang berhasil mengalahkan ajakan hawa nafsunya untuk tidak berangkat jihad ternyata jatuh wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum di saat dia mengepung benteng tadi dia melihat seorang wanita kafir menengok keluar benteng dan menampakkan kecantikan dan keindahannya yang ternyata berhasil memikat hati prajurit tadi wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum dengan sekali pandang syaitan la, syaitan la'anahullah berhasil memberikan panah yang menusuk dalam hati prajurit tadi sehingga dia meminang dan melamar wanita kafir tersebut dan wanita tadi mengajukan satu syarat dia mau menjadi istrinya asalkan dia mau meninggalkan agama Islam asalkan dia mau murtad dan mengikuti agama wanita tadi ternyata wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum prajurit yang tadi, yang dulunya seorang muslim, yang dulunya orang yang gagah, yang dulunya memiliki kekokohan kekokohan iman dalam hatinya. Ternyata wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum dengan mudah dia meninggalkan agamanya mengikuti wanita yang telah berhasil mengikat hatinya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum Ini satu korban dari sekian banyak korban-korban fitnah wanita, satu contoh dari sekian banyak contoh-contoh dari korban-korban syaitan yang merupakan hasil dari korban fitnah wanita wahai kaum muslimin azani Allah wa iya. Karenanya pada kesempatan yang berbarokah ini di atas mimbar Jum'ah yang mulia ini wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada segenap kaum muslimin khususnya kepada kaum muslimat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wahai kaum mukminah wahai kaum muslimah janganlah kalian bersolek dengan solekan halal jahiliyah terdahulu kata Allah Subhanahu wa taala dan kita wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum saudari sekarang hendaklah mendidik saudari-saudari kita, putri-putri kita, keluarga-keluarga kita dengan pendidikan yang syar'i supaya mereka menjadi wanita-wanita yang salihah, menjadi wanita-wanita yang qanitah, menjadi wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh al Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an man 'ala jariyataini hatta tablugha ya'ti yaumal qiyamati ana wa hu kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barang siapa yang mengurusi dua putri miliknya sampai dia masuk atau menginjak usia balir. Dia didik dengan pendidikan yang syar'i. Dia urusi segala urusannya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti yaumal qiyamati ana wahu. Kelak di hari kiamat dia akan datang aku dengan dia kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa dhamma usbu'aih kata Anas bin Malik radhiyallahu taala dan Rasul mendekatkan dua jarinya menunjukkan Orang yang demikian akan memiliki kedudukan yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul kiamat. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bagi kaum muslimin yang memiliki saudari wanita, yang memiliki anak-anak wanita untuk menjaga pendidikan mereka, untuk menjaga agama mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ibtuliya bil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nari qiyamah kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak perempuan. Dia diuji dengan anak perempuan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Fa'ahsana ilaihin. Kemudian dia mampu berbuat baik kepadanya. Dia urusi urusan dunianya. Dan dia jaga agamanya. Hunna lahu sitran yaumal qiyamati minan nar. Maka anak wanita yang dia miliki. Putrinya tadi wahai kaum muslimin. Akan menjadi penghalang baginya. Dari siksa neraka nanti di yaumul qiyamah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk hamba-hamba yang bisa mendidik putri-putri kita menjadi wanita yang salihah, menjadi wanita yang mukminah, wanita taqiyah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah wanita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah syahwat wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin aqimis salat